Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Nah, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala masih dalam bab nahi bab tentang larangan kata beliau rahimahullah wa qad yakhrujun nahyu 'anit tahrimi ila ma'anin ukhra lidalilin yaqtadi dzalika wa qad ya dan terkadang yakhrujun nahyu anit tahrim ila ma'anin ukhra. Larangan itu keluar dari makna tahrim pengharaman. Ya, menuju kepada makna-makna yang lain. Ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Lidalilin yaqtadi dzalika karena ada dalil yang mengharuskan demikian. Ya. Makanya para ulama menyebutkan hukum asal dalam uh, larangan tersebut adalah haram litahrim ya, kalau ada ada ada eh, apa namanya larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat-ayat Allah Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada kalau ada larangan maka hukum asal larangan tersebut adalah haram ya, maksudnya haram dikerjakan kalau dilarang berarti haram perbuatan tersebut nah kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan hal itu ada dalil yang memalingkan dari hukum asal nah kalau ada dalil yang memalingkan dari hukum asal tersebut, maka ya yang tadinya hukumnya haram bisa menjadi hukum yang lainnya. Nah, diantaranya kata beliau, faminha diantara hal tersebut awalan yang pertama al karohah menjadi makruh menjadi makruh. Wa mathalu lidzalika biqaulihi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para ulama yang membuat contoh permisalan eh, tentang perkara ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau sebutkan eh, matalu. Mereka para ulama menyebutkan contohnya. Di sini eh, Syekh rahimahullah taala ya menisbatkan pendapat ini kepada para ulama. Nah, ini banyak kita dapatkan dari eh, perbuatan para ulama kalau mereka menyebutkan satu pendapat ya kalau mereka sebutkan satu pendapat biasanya mereka e, menyandarkan pendapat tersebut kepada yang mengucapkannya nah menyandarkan hal tersebut kepada yang mengucapkannya ya, umpamanya dia katakan ini adalah pendapat e, Syekh Fulan atau Imam Fulan atau para ulama ya berkata begini dan begitu ya. Ketika seorang mengucapkan demikian berarti dia telah menisbatkan ucapan itu kepada siapa? Kepada ulama yang mengucapkannya. Nah, jadi bukan dari kantongnya sendiri. Ya. Ini diperbolehkan. Kata beliau rahimahullah taala, yang pertama al-karahah. Wa mathalu lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka para ulama memberikan contoh, ya, memberikan contoh dengan sabda Nabi SAW. Ya, jadi contoh dari larangan yang bermakna makruh. Larangan yang bermakna makruh. Apa itu makruh? Sudah pernah kita jelaskan dahulu di pembahasan yang telah berlalu ya makruh itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala ya kalau uh, afwan kalau kalau di, di, di, dilakukan tidak mengapa ya kalau ditinggalkan dapat pahala tentunya kalau dia tinggalkan karena Allah Subhanahu Subhanahu wa taala nah kata beliau contohnya adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Ya. La yamassanna, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian menyentuh ya, kemaluannya dengan tangan kanannya wa yabul, sedangkan dia dalam kondisi kencing, buang air kecil. Nah, jadi sementara buang air kecil dalam kondisi buang air kecil alias kencing ya seseorang itu dilarang untuk memegang e, kemaluannya dengan tangan kanannya nah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ini dilarang ya ada larangannya perhatikan jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kalimat wa huwa yabul ya kalimat wa huwa yabul ini dalam bahasa Arab disebut dengan e, istilah hal ya, bentuknya jumlah ya, hal dari fa'il ya, dari fa'il yang ada pada kata yamassanna. Nah. Masya Allah Ta'ala. Asalnya yamassu. Kemasukan nun taukid maka menjadilah yamas uh, yamassanna nun taukid thaqilah. Nun taukid yang berat. Ya, kalau nun taukid khafifah yamassan. Kalau yang berat yamassanna. Nah. Jadi kalimat ya yabul yaitu hal ya itu adalah hal ya bagi fa'il pelaku yang ada dalam kata kerja yamassanna nah yang belum pernah belajar bahasa Arab ya dia tidak akan ngerti insyaallah yang uh, pembahasan seperti ini yang sudah mengerti bahasa Arab yang sudah pernah belajar insyaallah mengerti nah perhatikan maka mafhum dari hadis ini ya kalau dia menyentuh atau memegang e, tangan kanan e, dia memegang kemaluannya dengan tangan kirinya itu boleh tidak dilarang karena yang Nabi larang itu ya memegang kemaluan dengan apa dengan tangan kanan ketika kencing nah ini yang pertama jadi kalau dia kencing dia pegang kemaluannya atau dia sentuh kemaluan dengan tangan kirinya itu boleh ya, kata e, para ulama nah ini yang pertama yang kedua kalau dia menyentuh eh, apa namanya kemaluannya, kalau dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan bukan kencing, ya dalam keadaan dia tidak kencing. Kata para ulama berarti boleh, karena yang dilarang itu memegang kemaluan ya atau memegang kemaluan dengan tangan kanan dalam kondisi apa? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kencing. Berarti kalau dalam keadaan tidak kencing, dalam keadaan tidak membuang air air kecil, berarti boleh apa? boleh memegang kemaluan dengan tangan dengan tangan kanan, dengan tangan kanan. Nah, karena hukum asalnya ya hal itu dalam pembahasan e, nahu itu selalu dikaitkan diikat dengan e, eh, sahibul halnya. Ya, sahibul hal. Nah, kalau mau tahu apa itu hal dan sohibul hal, eh, belajar bahasa Arab. Nah, mudah-mudahan ya, ya, tergerak, termotivasi untuk ya, semangat belajar bahasa Arab. Baik. Masya Allah Ta'ala. Itu e, pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ya justru tidak boleh ya. bil aula, ya, bil aula kata mereka. Justru justru e, lebih tidak boleh lagi ya, lebih tidak boleh lagi. Kenapa? Karena kalau seandainya Nabi saw alaihi larang seseorang ya memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam kondisi dia kencing ya, dalam kondisi dia kencing Nabi SAW larang karena e, dalam kondisi kencing itu kan dia membutuhkan untuk memegangnya. Dalam kondisi kencing saja dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kalau dalam kondisi tidak kencing. Ya. Dengan kata yang lebih simpel, dalam kondisi kencing dia butuh untuk memegang kemaluannya, walaupun dengan tangan kanannya, ya itu dilarang oleh Nabi, padahal dia membutuhkan, apalagi dalam kondisi tidak kencing. Berarti kalau dalam tidak dalam kondisi tidak kencing, dia tidak butuh untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Berarti ya lebih dilarang lagi kalau dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam kondisi apa? Dalam kondisi tidak kencing. Ya, kalau lebih simpelnya ya lawan dari pendapat yang sebelumnya tadi. Ya, kalau pendapat sebelumnya kan mereka mengatakan ya, Nabi melarang kita memegang kemaluan kita dengan tangan kanan kita dalam kondisi kencing. Pendapat yang pertama tadi mengatakan kalau begitu dalam kondisi tidak kencing boleh. Nah, nah, sebagian ulama mengatakan enggak, enggak seperti itu pemahamannya. Justru justru lebih dilarang lagi. Kenapa? Kalau dalam kondisi kencing saja kita dilarang untuk memakai menggunakan tangan kanan untuk memegang kemaluan, padahal di situ ada kebutuhan, butuh untuk hal tersebut. Dalam kondisi butuh saja dilarang, Apalagi dalam kondisi tidak dibutuhkan, seperti tidak kencing dalam kondisi biasa. Kita kan nggak butuh untuk memegang kemaluan. Nah, dalam kondisi kencing saja dilarang, apalagi dalam kondisi tidak kencing. Jadi ini eh, apa namanya eh, usul atau eh, pondasi para ulama. Disinilah mereka berbeda pendapat dalam hal tersebut. Ala kulihal, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Ya illah dari sebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita memegang kemaluan dengan tangan kanan dalam kondisi kencing, yaitu karena dikhawatirkan tangan kanan tersebut ya tercampur atau terkotori dengan air kencing atau air seni tersebut karena air kencing atau air seni itu najis. Nah, sedangkan tangan kanan kita ini ya itu di, dimuliakan ya harus uh, harus untuk dimuliakan. Kenapa? Tangan kanan ini kita pakai untuk makan, ya kita pakai untuk minum, ya karena kita pakai ya untuk melakukan hal-hal yang baik bahkan disebutkan dalam sebagian dalam sebagian hadis ya Nabi SAW itu selalu mendahulukan yang kanan kanan nah kalau pakai baju kanan dulu atau kalau pakai sendal kanan dulu ya bagian kanan itu selalu di, dimuliakan nah selalu dimuliakan nah Masya Allah Ta'ala. Jadi untuk menjaga tangan kanan ini supaya tidak terkena sesuatu yang najis, maka kita dilarang untuk menggunakan tangan kanan tersebut ketika dalam kondisi kencing. Dalam kondisi kencing. Nah, Kata beliau lanjutkan melanjutkan faqad qala faqad qala jumhur inna nahya huna lil karohah. Ya. Maka ketika mereka menyebutkan contoh ini, ya, larangan yang bermakna makruh, larangan yang bermakna makruh bukan bukan haram. Ya. Jumhur membawakan hadis ini la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul jangan sekali-kali janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam kondisi dia kencing nah, kata jumhur ulama kata pengarang kebanyakan ulama menyebutkan innan nahyahuna lil karohah sungguhnya larangan dalam hadis ini ya larangan itu bermakna apa karohah makruh bukan haram ya, karohah bermakna makruh bukan apa bukan haram. ayat. Kenapa? Lianna dzakara bid'atun bid, oh, bid'atun bid'atun minal ins minal insani. Ya. Karena kemaluan seseorang itu bid bid'atun pakai dha. Ya, pakai dad. Ya, bukan pakai dal. Kalau pakai dal bid'atun, itu lain lagi maknanya. Nah, kalau pakai dad bid'atun, pakai dad bid'atun ya, artinya anggota tubuh ya, anggota tubuh seseorang. Ya. Wal hikmatu minan nahi tanzihul yamin. Dan hikmah dari larangan tersebut adalah untuk membersihkan, mensucikan, menjaga kesucian atau kebersihan tangan kanan. Nah, ini pendapat kebanyakan ulama mereka mengatakan ya larangan dalam hadis ini walaupun hukum asal larangan itu adalah haram tapi hadis ini la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam kondisi eh, memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam kondisi dia kencing. Nah, kata para ulama, larangan di sini bukan bermana haram, tapi bermana makruh. Kenapa? Karena di sana ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi bersabda tentang tangan kanan itu innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya ya, Eh, kemaluanmu itu adalah bagian dari anggota tubuhmu. Maksudnya apa? Ya, ini uh, terkait dengan uh, apa namanya? Apakah mem, uh, apa, uh, memegang kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak? Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan ya, siapa siapa yang karena ada hadis yang mengatakan ya kalau dia pegang kemaluannya maka batal wudhu, wudhunya, uh, batal wudhunya. Sebagian ulama mengatakan enggak, enggak batal wudhunya berdasarkan hadis tadi bahwasanya kemaluan itu bagian dari apa? Bagian dari anggota tubuh kita. Sama kalau kita pegang telinga kita, telinga kita ini kan bagian tubuh kita juga. Ya. Karena ada hadis mengatakan kemaluan itu bagian tubuh kita. Berarti apa? Kalau pegang kemaluan, ya memegang kemaluan, ya itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Sama seperti kalau kita pegang telinga kita. Nggak batal wudhu kita. Atau kita pegang tangan kita, itu tidak batal wudhu kita. Nah, Kata sebagian para ulama. Ya. Masya Allah Ta'ala. Jadi, kalau dia pegang kemaluannya, tidak batal tidak, tidak batal wudhunya. Sebagian para ulama mengkompromikan. Ya. Kalau dia kalau dia sudah berwudhu kemudian dia tersentuh atau dia pegang kemaluannya, maka afdolnya dia kembali berwudhu. Tidak batal wudhunya, tapi afdolnya dia apa? Dia kembali atau perbaharui wudhunya. Nah, baik. Maka dari hadis ini, dari hadis tentang uh, kemaluan itu bagian dari anggota tubuh kita, ya. Dari situ kata para ulama, berarti larangan dalam hadis yang pertama yang kita bacakan, la yamassanna ahadukum dzakarahu yaminihi wa huwa yabul, janganlah janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam kondisi dia kencing, ya. Larangan di sini bermakna makruh. Kenapa? Tadi hadis yang menyebutkan bahwasanya kemaluan itu bagian dari apa? Bagian dari anggota tubuh seseorang. Nah, masya Allah taala. Ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua kata beliau, asani al irsyad. Nah, larangan itu ya, yang tadi hukum asalnya haram tapi berubah ya terpalingkan maknanya terpalingkan hukumnya dari haram menjadi al irsyad irsyad itu Eh, arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mithlu qawlihi Shallallahu Alaihi Wasallam li Muadin. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "La tada'anna an taqula dubura dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muad bin Jabal, wahai Muad bin Jabal, jangan sekali-kali engkau tinggalkan di duburakul solat, di akhir setiap solat. Nah, di akhir setiap solat. Ya, yang dimaksud duburakul solatin maksudnya adalah di akhir solat. Ya, di akhir solat, penghujung solat sebelum solat itu ditutup. Solat itu ditutup dengan apa? dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ah, sebelum salam itu kata Nabi SAW jangan engkau tinggalkan doa ini. Ya, apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Masya Allah. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku dalam mengingatmu. Bantulah aku dalam bersyukur kepadamu dan bantulah aku dalam memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah. Ini bentuk kerendahan hati seorang hamba dan bentuk ketawakalan ya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu memohon petunjuk kepada Allah agar Allah mudahkan urusannya, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan muamalah. Nah, Masya Allah taala. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala Larangan di sini ya bermakna al-irsyad ya, mengarahkan ya, eh, arahan ya, larangan di sini bermakna arahan yani Nabi SAW eh, melarang maksudnya janganlah sekali-kali ya, engkau meninggalkan untuk mengucapkan di akhir setiap sholatmu, ya, berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata para ulama, larangan di sini jangan kau tinggalkan doa tersebut, maksudnya lil, lil, lil irsyad untuk arahan, ya. mengarahkan umat ini agar mereka selalu membaca doa itu sebelum apa? Sebelum dia salam, ya, sebelum dia menutup sholatnya. Ini kalau kita memahami e, larangan tersebut dengan makna irsyad. Tapi kalau kita memahami larangan tersebut ya dengan makna tahrim bermakna haram ya, maka wajib bagi seorang muslim ketika dia ingin menutup sholatnya, ini sebelum dia, dia tutup sholatnya dengan salam, maka dia wajib membaca apa? Membaca doa ini. Allahumma uh, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Akan tetapi, ya, kita katakan larangan dalam hadis ini bermakna al-irsyad, ya. Jadi disunnahkan saja. Kalaupun seandainya dia tidak baca pun tidak mengapa. Dia pun e, kalau dia tidak baca pun tidak tidak mengapa. Karena itu adalah e, arahan dari Nabi Shallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, wala a'lamu ahadan min ahli ilmi qala bi wujubi hadzal dzikri. Aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan ulama yang mengatakan wajibnya membaca zikir ini. Wa alaihi fayakunud dalilu ala annahu laisa tahrim huwa ijma'ul ulama. Maka dari itu, ya dalil bahwasanya larangan dalam hadis ini bukan bermakna haram adalah ya dalil yang mengatakan bahwasanya atau dalil yang memalingkan hukum asal larangan di sini yang bermakna haram tadi hukum asalnya bermakna haram, tahrim. Nah, apa yang memalingkannya? Yang memalingkannya kata beliau, dalil yang memalingkannya adalah ijma'ul ulama. Ijma' kesepakatan kesepakatan ulama. Nah, Masya Allah taala. Jadi dipahami ya. Nabi SAW bersabda, la yada'anna la la la la tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan ini larangan atau perintah? Konteksnya larangan. Nah, lafadznya larangan. Ya, tapi larangan di sini bermana apa? Bermana irsyad, petunjuk, ya, arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita membaca doa ini. Ya, kalau kita pahami larangan di sini bermakna tahrim, bermakna haram, berarti apa? Wajib bagi setiap orang membaca doa ini sebelum dia tutup sholatnya. Nah, karena kalau dia tidak membacanya, ya masuk dalam kategori orang yang melakukan pelanggaran, orang yang melakukan larangan. Kan begitu. Ya, ala kulihal, ya. Kesimpulannya, larangan dalam hadis ini adalah e, larangan dalam hadis ini bermakna al-irsyad, bukan bermakna tahrim. Ya, bukan bermakna tahrim. Apa dalilnya? Kenapa uh, kita palingkan kepada makna irsyad, bukan makna tahrim, bukan makna haram? Dalilnya adalah ijma ulama, kesepakatan ulama. Nah, mungkin ada yang tanya, memang ijma itu dalil? Iya, ijma itu dalil. Nah, karena dalil nanti akan datang juga insya Allah ada, akan datang pembahasannya. Ya, dalil itu terbagi menjadi menjadi dua. Ada dalil al-adillah muttafaqun 'alaiha, ada juga dalil yang mukhtalafun fiha. Dalil-dalil yang disepakati, ulama sepakat itu dalil, boleh jadikan dalil atau sebagai dalil yaitu yang pertama ada empat ada yang pertama Al-Quran yang kedua Sunnah Nabi saw yang sahih yang ketiga uh, ijma dan yang keempat kias. Keempat kias ini jumhur ulama. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang menyelisihi seperti uh, madhab ya mereka mengatakan dalil itu cuma tiga. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Adapun kias mereka tolak. Analogi itu mereka nggak pakai. Nah, tapi ini adalah pendapat yang lemah. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah dalil-dalil eh, adil al-adillah atau dalil-dalil yang di perselisihkan apakah dia adalah dalil atau bukan. Nah, ini banyak cabang-cabangnya nanti akan datang insyaallah uh, masing-masing pembahasannya. Nah, wallahu taala alam ini yang dapat kita sampaikan. <coughs> Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan masuk uh, pada uh, pembahasan berikutnya ya, tentang man yadkhulu fi fil khitabi bil amri wan nahi. Siapa yang terkena pembicaraan syariat, beban syariat dalam urusan perintah dan larangan. Artinya siapa yang terkena eh, beban perintah dan larangan tersebut. Nah, ini akan datang akan dijelaskan oleh pengarang secara rinci insyaallah taala. Allah Allah taala alam. Kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini.